termasuk dari kaidah-kaidah batil dan syubhat yang mereka sebutkan bahwa ucapan mereka terhadap penjelasan para ulama tahdir para ulama kita mereka katakan hadalai la yuzimuni Ghairu mulzim. Tidak mengikat aku. Artinya aku bebas. Sekarang Syekh Fulan mentahdir dai bulan. Menjarah dai bulan. Sikap kita kata mereka ini Halabin ataupun suruh Sururi zaman. ada ghairu mulzim. Aku nggak terikat. Mau aku ambil fatwa ini, tahdir ini ya, boleh aku mau ambil. Aku nggak mau ambil juga terserah aku, <coughs> nggak masalah. <coughs> itu tidak mengikat. Lalu mereka bawakan ucapan Imam Malik untuk menguatkan kebatilannya. Kullun yukhad wa yurad. Semua orang itu bisa diambil, bisa ditolak pernyataannya. Kaidah ini batil dari dasarnya Karena kecurangan mereka tidak melanjutkan apa yang dikatakan Imam Malik. Betul Imam Malik mengatakan masing-masing bisa diambil dan ditolak pendapatnya. Tapi Imam Malik katakan illa sahibu hadal qabr. Kecuali yang dikubur ini yang disyaratkan Rasulullah SAW. Dan Rasul yang mengatakan tentang salaf, Ta'ibah mansurah mitlu ma'ana yawm wa ashabi. Orang-orang yang berjalan mengikuti aku dan para sahabatku. Salah. Maka permasalahannya adalah kembali kepada dalil apa yang disampaikan oleh seorang alim kembali kepada Rasul, kembali kepada para ulama salaf, itu yang diambil. Maka kaidah ini seperti kaum kawari, kalimat hak, urida bihal Omongannya betul memang, masing-masing bisa ditolak, bisa diambil. Tapi dimaukan kebatilan dengannya. Karena tujuan mereka menolak al-haq yang disampaikan para ulama, masyai Dan untuk tetap mengambil dan meneruskan kebatilannya. Ini satu. Yang kedua, bahwasanya seorang alim ketika menyampaikan apa yang dia ketahui tahdid kepada ahli bidah kepada hizbiyin nah, berdasarkan hujah-hujah dan burhan mereka tahu karena Ali Hasan bicara begini tulisannya begini seperti tadi atau yang lain-lainnya Abu Ishaq demikian, Abul Hasan demikian. Setiap tokoh kesesatan bukan ngawur. Ada tulisan, ada suara, ada saksi. Kalau itu kamu katakan ghairu mulzim, tidak mengikat, boleh kamu terima, boleh tidak. Dengan dalih ini, maka tertolak segala hujah dan dalil yang disebutkan oleh para ulama terkait para perawi-perawi. Bermulzim juga berarti. Bisa kamu terima, ya kamu tolak kan semua orang bisa diterima, bisa ditolak. Kata Aziz Jizi setiap orang yang mengaku di atas sunnah wajib dituntut membawakan nakal yang sahih, dalil yang sahih. Dengan itu diketahui kejujurannya, bisa diterima. Kalau dia tidak bisa membawakan itu berarti diketahui dia itu zair, muhdits, dia orang yang mengada-ngada dan membawa ajaran baru yang menyimpang. Ibnu Qayyim membawakan dalam Hadil Arwah dari Muhammad bin Jarir, dari Ibn Humaid, dari Ibrahim Ibn Mukhtar, dari Ibnu Jurayj, dari Atta, dari Ka'ab Ibn Ujrah. Rasulullah SAW ketika membawakan ayat ini, Lilladina asanul husna wa ziyada. Di dalamnya ada Ibnu Humaid, dalam sanatnya. Fihi kalam Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi dibicarakan oleh para ulama hadis di oleh Imam Ahmad tetapi dilemahkan kritik oleh para ulama lain bahkan ada yang sangat dalam melemahkan ibnu Humaid termasuk yang melemahkan Ibnu Humaid Ibnu Kuzaimah. Ditanya Ibnu Huzaimah bahkan Imam Ahmad memuji Ibn Humaid. Ini mentazkiyah, mentadil, mentausir Ibn Humaid. Maka kata Ibnu Huzaimah, "Lau arafahu Ahmad kama nama mazakka." Kalau saja Imam Ahmad tahu seperti yang kita tahu tentang Ibn Humaid, gak akan Imam Ahmad mentazkiyah dia. Begitu seorang ulama mendudukkan kan enak. Bukan hanya semata-mata karena ada perselisian Buktinya imam bulan dapat mendapat tazkiyah. Syekh bulan buktinya merekomendasi. Masa kita tolak? Masalahnya karena dia nggak tahu, nggak paham. Kalau saja dia tahu, kalau saja dia paham, nggak akan memberi tazkiyah kepada orang-orang yang sesat demikian. Semestinya seorang yang berilmu mendudukkan segala sesuatunya itu dengan hujjah. Hanya hujjah kaidah yang ada di kalangan para ulama, al-alim hujjah alaman la ya'lam. Orang yang ngerti Orang yang tahu itu hujah bagi yang tidak mengetahui. Bukannya kemudian ilmu yang diketahui ini ditolak dengan dalih ada yang tidak mengetahui atau ditolak hanya karena ada perselisian di kalangan para ulama, bukan begitu. Justru yang punya ilmu itu menjadi hujah lebih kuat dari yang tidak mengetahui ilmu. Itu ketika terjadi perselisian antara seorang alim dengan alim yang lainnya. Karena mereka sering mengangkat ini juga. Nanti tentang Ihya Turat misalnya, ada khilaf. Bin masih mentazkiyah. Fulan mentazkiyah, Fulan mentazkiyah, Syekh Fauzan mentazkiyah. Bukan itu ibrohnya. Dan kalau saja diamati, akan lebih jelas kalau orang ngerti ilmu. Kenapa saya bimbas mentas dia? Dia manusia biasa. Ditunjukkan kepada beliau tertulis. Ya Turah nulis ini manhaj kami. Menyeru kepada dakwah Quran, sunnah, membantu muslimin bikin masjid, proyek-proyek kheria, sumur, sumber mata air, mahat ini itu bantuan pustaka dan seterusnya. Bagaimana menurut Anto membagikan buku-buku salah? Dan tertulisnya begitu. Ini ya didukung oleh saya bebas. Siapa yang akan dukung? Bagus ini, masya Allah begini begini begini. begini. Coba jika saya bebas dikabari oleh mereka, dan nggak mungkin mereka akan bicara kami juga pada kenyataannya mendakwakan Sayyid Kutub, pada kenyataan mendatangkan dai-dai hizbi, begini, begini, begitu. Akan dibantah oleh Syekh bin Bas. Seperti Ibn Uzaimah katakan, kalau saja Imam Ahmad tahu, nggak akan merekomendasikan. Di lapangan, kenyataannya bukan seperti yang mereka tulis. Maka orang yang tahu hujah bagi yang tidak mengetahui Yang ketiga, para ulama salaf mengilzam. Kalau bilang tidak mengilzam? Mengilzam. Mengharuskan. Buktinya, coba dilihat. Ketika diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Muqaddimah Jarul Ta'dil, Aku mendengar ayahku Imam Abu Hatim Ar-Razi mendengar dari Abdul Aziz Al-Uwaisi ketika Ismail bin Abi Uwais keluar kepada Husain bin Abdullah ibn Domirah. Dan itu sampai kepada Imam Malik. Imam Malik mendengar bahwa Ismail ibn Abi Uwais mendatangi Husain bin Abdullah ibn Domirah. Maka Imam Malik menghajar Ismail bin Abi Uwais selama 40 hari lamanya. Kata Abu Muhammad Ibn Nabi Hatim Dilakukan itu oleh Imam Malik Karena Imam Malik tidak meridoi Tidak terima Imam Malik Kenapa Ismail mendatangi Husain bin Abdullah ibn Domirah Padahal Ismail bin Abi Uwais ini keponakannya Imam Malik. Ibunya Ismail saudaranya Imam Malik. Diboikot, tidak ditegur sapa oleh Imam Malik 40 hari. Karena diketahui eh, Hussein ibnu Abdullah ibn Damira Orang yang menyimpang dan menyalahi manhaj salaf. Malik gak terima Ismail datangi dia. Pertanyaannya, kenapa Imam Malik memaksa sampai dihajar segala? Kalau memang kaidah mereka ini benar, kan nggak seharusnya Imam Malik begitu, maksa gitu. Kan ilzam ini. Semestinya Imam Malik dengan kaidah mereka lebih lapang dada, Ya, ini pendapatku tentang Hussein. Ya, sesat begini. Kamu mau ambil, atau tidak mendekat dia, itu bagus. Kamu nggak mau ambil, ya terserah kamu, nggak apa-apa. Kamu tetap saya hormati sebagai ponaan, tetap saya cintai, saya gini. Enggak Imam Malik. boykot Ismail 40 hari. Oleh Imam Malik. Padahal ponakannya sendiri. Masya Allah Imam Malik salah. Karena mengilzam. Ini namanya apa kalau bukan ilzam? Ilzam itu mengharuskan. Dalam artian kamu harus meninggalkan Hosei. Gak boleh kamu dekat dengan Hosei. Gak diridhoi oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan dia jelek. Sesat. Kamu harus tinggalkan. Kan ilzam. Pengharusan ada imam guru besar Imam Syafi'i rahimahullah taala. Mana kaidah kalian la yulzimuni? Begitu pula kisah Sufyan tadi terkait Robi ibnu Sobir. Oh, Qadariyah sudah karena kumpulnya bersama Qadariyah. Kenapa mengilzam Sufyan? Kan semestinya biarkan mungkin Robi punya sudut pandang lain. Dikasih toleransi, dihormati. Kenapa Sufyan maksa? Sehingga dihukumi, difonis Robi bin Sobik adalah Qadari. Ada imam. Amirul Muminin. Fil hadith. Ini beberapa subhat dan kaidah mereka yang batin. Begitu pula yang sering mereka sebutkan bahwasanya ucapan seorang alim itu untuk diterima harus dengan syarat iktina. Iktina itu puas. Artinya puas misalnya seorang alim berbicara bahwa dai bulan itu hizbi. Hati-hati darinya ditahdir. Dia sururi, dia ini tablighi, dia ikhwani. Bisa saja kamu nggak merasa puas, nggak muktani. Dalam artian bagi kamu masa iya sih? Bagiku kayak nggak nggak benar, Aku melihat dia baik-baik saja, bagus. Begini, begini. Maka karena kamu nggak puas dengan tahrir seorang alim itu, ya, boleh bagi kamu untuk tidak menerima tahrirnya. Ini juga syubhat yang dilontarkan oleh Ali Hasan dan Sururi di banyak tempat. Syaratnya orang itu harus muktani. Kalau kamu muktani, puas, ya memang betul. Kalau ini memang betul. Baru kamu boleh terima. Kalau kamu nggak muktani, boleh kamu tidak menerima ucapan seorang alim. Ini juga mungkar. Di mana para ulama salaf jauh berbeda dengan apa yang mereka sebutkan ini di mana Syekh Nasir Al-Albani ketika ditanya apa harus ada syarat lain selain ikomatul hujjah untuk menghukumi orang itu kafir atau mubtadi atau fasik Apakah harus ada syarat ikhtina? tadi? Ya, merasa puas. Kata Syekh Nasir menjawab, la la la la la yalzam. Tidak ada keharusan untuk ikhtina. Tetapi yang mengharuskan hanyalah ilmu. Kamu sampaikan ilmu padanya. Kamu sampaikan hujah kepadanya. urusan dia merasa puas atau tidak tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat ilmu. Hujah kamu sampaikan. Kata kufar nggak merasa iktina kalau dinasihatnya kamu ini kafir. Neraka tempatnya. Ayat hmm, kamu sampaikan misalnya. Bagaimana Allah tidak meridhoi ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام lalu hadirin Rasul tentang itu bisa jadi dia gak hutan nih saya nggak merasa puas dengan penjelasanmu berarti boleh bagi dia yang wajib adalah ilmu kamu sampaikan Urusan dia merasa puas, merasa tidak puas, urusan dia. Tidak menjadi syarat Orang itu harus mukani, harus puas. Ada lah tuh dulu, Satu tujuan yang nggak bisa dikejar. Nggak mungkin bisa di bisa mempertahankan kesesatannya, mempertahankan penyimpangannya dengan dalih nggak merasa puas, nggak merasa cukup dengan penjelasan yang disampaikan. Semua ini batin. Allah pun ketika menyuruh kepada Rasulnya perintah hanya sekedar penyampaian. Bukan iktina, makanya kata Allah, ma'ala rasuli illal balal Tugas Rasul hanya menyampaikan. Fa fa'alamu tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Kalau kalian berpaling, Rasul kami hanya menyampaikan. Inna alaika in alaika illal balal Tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan dalam surat Asyura. Menyampaikan ilmu. Nggak ada Allah wajibkan misalnya menyampaikan dan kewajiban mereka harus puas dengan penjelasanmu. Harus kamu jadikan mereka puas siapa bisa mereka menerima. Nggak diwajibkan itu oleh Allah. Yang Allah wajibkan pada Rasulnya menyampaikan ini ilmu, ini hujjah, begini perintah Allah, begini syariatnya. Tidak disyaratkan orang harus menerima, harus puas dengan keterangan itu. Batin semua itu. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Ini syubhat yang juga uh, sering diangkat oleh mereka untuk menolak nasihat para ulama ketika mentahdir dai-dai besar Ini semua mereka dibuat kaidah-kaidah ini oleh Ali Hasan dan yang bersamanya untuk nolak fatwa para ulama. Sekarang mereka menjarah mentahdir Huwaini, Ishaq, mentahdir Adnan Arur, mentahdir Mahrawi, mentahdir ini. Kata Ali Hasan, hadalah yuzimuni." Itu nggak ngikat aku. Ya itu omongannya Syekh Robi. Nah itu omongannya Syekh Ubay. Nggak ngikat aku. Karena aku nggak merasa puas dengan penjelasan ini. Kenapa kok dikatakan hizbi mereka? Kenapa kok Mahrawi dikatakan takdiri Kenapa kok ini ditahdir? Kenapa ini? Sehingga dia tetap hubungan sama mereka. Kenapa ini Uturaf dikatakan ya Tahdir orang nggak boleh muamalah dengannya. Bagiku enggak bagus. Aku nggak merasa puas dengan fatwa ini. Dan itu tidak mengikat aku. Dibuat untuk bisa lepas dari al-haq. Dibuat untuk tidak mentaati para ulama. Dan bisa terus dengan kebatilan-kebatilan mereka. Khabis. Ali Hasan ini. Bahayanya orang ini dan yang semisalnya dia mampu bikin kaidah-kaidah untuk melawan manhaj salaf. Dia datangkan kaidah-kaidah ngawur seperti ini. Subhat-subhat. Yang terkesan ilmiah. Setiap orang bisa ditolak, bisa diterima. Ilmiah, Masya Allah. Imam Malik. Tujuannya untuk menolak para ulama. Menyingkirkan para masyayikh. Menolak tahdir. Menolak ini. Jadi batil, kebatilan ini disokong dan dikuatkan oleh Ali Hasan dengan kaidah-kaidahnya, dengan manhajnya yang baru. Hanya bahayanya di situ. Berbeda dengan dai-dai lain, dia dalam kebatilan, tapi nggak punya kaidah. Nggak bisa membela dirinya dengan kaidah-kaidah seperti Ali Hasan buat. Sehingga ketika dibantah, ketika ditahdid, itu cuma bisa diam saja. Tapi Ali Hasan Bicara dia bantah dengan dalil, bantah. Kaidah-kaidah para ulama, ucapan-ucapan para ulama dia gunakan untuk mengcounter al-haq. Untuk membela kebatilan. Ini Ali Hasan. Kejahatannya, makarnya, khabir. Banyak menipu dan memperdaya pemuda di sana sini dan masih banyak yang lain tapi itu sekiranya eh, beberapa yang penting termasuk mungkin yang terakhir yang sering mereka katakan harus adanya kesepakatan ijma kalau nggak ada kesepakatan tidak bisa diterima atau dengan kata lain masih ada perselisihan mereka gunakan Anak buahnya pun menggunakan kamu tahdir misalnya. Ali Hasan ditahdir ulama. Syekh Rabi mentahdir menjarah Syekh Ubaid dan masyarakat yang lain. Buktinya Syekh Abdul Muhsin masih menerima beliau. Abdul Muhsin Abbad masih menerima di rumahnya, dihormati. Berarti kan ada perselisihan di kalangan para ulama. Berarti nggak bisa diterima jarah terhadap Ali Hasan. Kenapa? Belum ada ijma. Belum ada kesepakatan. Ini batil, nggak benar. Dan kalau diamalkan dan diterapkan kaidah ini bisa gugur sekian banyak sunnah-sunnah Rasul SAW. Karena waktu saja kita ringkas. Contohnya misalnya, Ibnu Abbas meriwayatkan di Muslim bahwa Rasulullah SAW masuk Ka'bah di dalamnya ada enam tiang beliau berdoa di situ dan tidak sholat Ibnu Abbas mengatakan Rasul tidak sholat di dalam Ka'bah tapi riwayat lain dibawakan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau masuk Ka'bah bersama beberapa sahabat termasuk Bilal bin Rabah. Berhasil begitu Bilal Rasul keluar, Bilal keluar langsung dikejar oleh Ibnu Umar. Ditanya apa yang Rasul lakukan di dalam. Kata kata Bilal Rasul sholat di dalam Ka'bah. Di mana? di antara dua tiang di hadapan beliau. Rasul sholat. Saya mengatakan bila dan beliau ikut masuk di dalam tahu. Ini sunnah. Kaidah mereka sekarang. Tidak ada kesepakatan. Kan sekarang khilaf. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan nggak sholat di dalam Ka'bah. Bilal mengatakan sholat di dalam Ka'bah. Berarti nggak bisa diamalkan sunnah ini. Kenapa? Ada khilaf. Kan begitu akhirnya. Tetapi tidak para ulama hadis. Mereka gunakan kaidah tadi, al-alim hujjah ala man la Yang berilmu itu hujjah bagi yang tidak berilmu. Bila tahu ilmu yang melihat dia di dalam. Rasul sholat, maka beliau menjadi hujjah. Dan tertolak riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan Rasul nggak sholat. Yang lebih kuat Bilal karena dia punya ilmu tidak diketahui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kisah lain misalnya Aisyah mengatakan Rasulullah katakan tentang cicak, cicak cicak yang begini. Fuwaisid binatang fasik yang kecil. Fasik karena dia merusak dia bawa racun, bisa merusak makanan, minuman, nasallallahu alaihi Walhasil fasik kata Aisyah. Tapi kata Aisyah, Rasul tidak pernah memerintah untuk membunuh cicak. Aisyah yang meriwayatkan. umul muminin. Ummu Suraik radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah membu memerintah membunuh cicak dan beliau katakan cicak termasuk yang meniup-niup api ketika Ibrahim dibakar alaihissalam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Khilaf lagi sekarang. Tidak ada kesepakatan. Aisyah mengingkari Rasul nggak pernah merintah membunuh cicak. Baik. Ummu Shuraih menetapkan Rasul memerintah membunuh cicak. Tapi nggak ada kesepakatan, nggak bisa diamalkan hadits ini. Tolak. Nggak ada ijma. Harus kamu terima riwayat Ummu Suraik? Oh, enggak. Kan ada yang menyelisih Aisyah. Maka aku nggak bisa ngamalkan sunnah ini. Karena hanya berantakan syariat dengan kaidah-kaidah batil mereka ini. Tapi di situ para ulama gunakan tadi yang berilmu hujjah bagi yang tidak berilmu. Pemusyarik tahu dan meriwayatkan Rasul memerintah membunuh, maka ini yang dipakai. Karena dia tahu yang tidak diketahui oleh Aisyah. Radiyallahu taala anhum ajma'in. Begitu pula Aisyah mengingkari jika Rasul pernah kencing berdiri. Yang mengatakan Rasul pernah kencing berdiri, jangan kalian percaya kata Aisyah. Rasul nggak pernah kencing berdiri. Ini Aisyah umum ini. Tapi kata Abu Musa al Ashari, aku bersama Rasul SAW. Kemudian Rasulullah datangi ada tanah menumpuk begitu, lalu beliau kencing di situ berdiri. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, aku melihat Rasulullah kencing berdiri. Hadis di Muslim, di Tirmidzi, Nasai dan yang lain. Baik. Sekali lagi tertolak. Orang nggak boleh kencing berdiri. Kenapa? Ada khilaf? Ada perselisihan? Gak ada kesepakatan? Aisyah ningkari. Begitulah hancur syariat akhirnya. Sunnah-sunnah tertolak semuanya. Dengan dalih nggak ada kesepakatan, nggak ada kesepakatan, ada khilaf, ada khilaf. Lah, Nggak harus, nggak ada siapa mensyaratkan ada harus ada kesepakatan. Orang yang punya ilmu menjadi hujah bagi yang tidak punya ilmu. Abu Musa tahu, Hudayfa tahu, Rasul kecil berdiri SAW. Maka itu yang menjadi hujah. Aisyah karena tidak tahu, tidak melihat, sehingga beliau mengingkari bahwa Rasul pernah kecil berdiri. Yang dipakai adalah pernyataan Abu Musa adalah pernyataan Hudzaifah. Nah, dia tahu, begitulah para ulama. Ketika mereka menjarah, ketika mereka mentahdir dan mereka tahu ada bukti karena pulang berbicara begini. Makanya di depan tadi sengaja kita sebutkan poin-poin kenapa para ulama membicarakan Ali Hasan. Ada hujahnya. Tapi sekarang yang memuji Ali Hasan, apakah mereka tahu poin-poin ini? Atau sebatas yang mereka tahu mungkin sekilas eh, disebut-sebut dekat dengan Albani, ini itu mendakwakan sunnah, tapi penyimpangan-penyimpangan yang sekian banyak. Yang tahu menjadi hujah bagi yang tidak tahu itu kaidah syar'i. Atau sebagian para ulama katakan al-muthbit muqaddam 'ala nafi. Yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Abu Musa menetapkan, Hudayfa menetapkan, Rasul kencing berdiri. Maka itu yang diutamakan, itu yang diambil. Ketimbang yang menafikan Aisyah dalam hal ini bahwa Rasulnya pernah kencing berdiri. Demikian kaidahnya para ulama. Sekarang ulama berbicara dengan ilmu, dengan hujjah, tahu sebab-sebabnya. Kenapa Ali Hasan dijarah, kenapa dia ditahdir, Kenapa Sururi dibicarakan? Kenapa Abu Ishaq al ini? Kenapa Maghrawi? Kenapa bulan? Kenapa bulan? Semuanya dengan bukti yang konkret, data, tulisan, buku mereka, suara mereka, dengan hujah semuanya. Makanya kewajiban kita untuk berilmu agar tidak dibodoh-bodohi oleh dai su, dai dai jelek. Kewajiban kita mempelajari sunnah dan manhaj salah para ulama, masyair, sunnah agar kita tidak ditipu oleh mereka dengan slogan-slogan yang seakan ilmiah, seakan ilmiah dan semuanya omong kosong, hampa dari ilmu semuanya bertentangan dengan para ulama salaf semenjak dulu. Gak ada pegangan bagi mereka untuk membenarkan manhajnya. Cuil pun tidak ada kebenaran pada mereka. Yang ada kebatilan yang dikemas demikian rupa. Dan semua itu lama sebetulnya lagu lama yang cuma dikemas baru saja. Packaging aja. Ganti baju. Sekarang mereka katakan perselisian di antara kita terhadap orang lain jangan membuat perselisihan di antara kita juga. Ini apa bedanya dengan kaidah ikhwan muslimin? Nah ta'awun mata pak nabi Kalau kita sepakat kita ta'awun. Wa ya'duru ba'duna ba'dan fi talafna fi. Kalau kita berselisih kita saling ngasih udur. Apa bedanya dengan ini? Ya kamu ngasih udur saya lah kenapa saya nggak mengatakan dia hizbi saya tetap muamalah dekat dengan dia. Kamu mengatakan dia hizbi kamu tak tidak saya juga ngasih udur ke kamu kenapa demikian. Asal di antara kita tetap baik nggak ada walah nggak ada barok. Pelak 100% ikhwan muslimin. Cuma pinter-pinternya Ali Hasan saja dikemas dengan bahasa lain, diungkap dengan teori lain, dengan kata-kata yang indah, dengan isinya ikhwan. Nggak ada beda. Dan ya, tentunya membicarakan syubhat mereka dan penyimpangan mereka nggak cukup sehari. Karena panjang lebar mereka dan juga anak buah mereka yang terus berhubungan dengan mereka. Hadar roja, orang-orang roja iin, radio roja, ya si Jawa yang bersamanya tetap hubungan dengan Ali Hasan. Rutin ngisi daurah ke mereka datang. Syubhat terus dituangkan ke mereka. Assalamualaikum Mungkin yang tersampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan barokah bagi diri saya pribadi dan kita semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. faqallahu Ada seorang melakukan poligami dengan seorang akhwat dikenal kesolehannya. Kemudian setelah berlalu dia menceraikan dengan alasan takut tidak bisa berbuat adil. Dengan kondisi akhwat ini tidak ingin diceraikan dan dia ridho siangnya disedekahkan untuk istrinya yang pertama. Apa ini? Pernah mengatakan kalau ada satu kesalahan pada akhwat tersebut, dia akan lebih mudah untuk menceraikannya. Dia berpendapat bahwa perceraian yang dia lakukan hukumnya mustahab dan berbahala. Dia berlepas diri dari status akhwat ini. Sementara akhwat ini menuntut untuk dibuatkan surat cerai resmi untuk memudahkan pernikahan dia selanjutnya. Jika benar sebatas yang dituangkan dalam pertanyaan zalim ini orang laki dengan hujah apa dia permainkan perempuan demikian dalam tempo yang singkat bahkan ya, subhanallah takut tidak berbuat adil kemudian dia ceraikan limuhu min awal Kenapa nggak dari awal kamu khawatir nanti nggak adil gini? Nggak usah nikah, selesai. Bukan kemudian kamu nikahi putri orang, kamu buka segelnya, kemudian kamu kembalikan. Miskinah ini sekarang dan mana mungkin bisa diurus surat cerainya Allah alam oh, nikahnya juga nggak pakai surat karena sulit untuk bisa mendapat surat resmi buku nikah dari KUH kalau itu kasus poligami semacam ini. Nah, lalu kembalikan ke diri kamu sendiri. Kalau putrimu di dihidupkan ya apa? Mau kamu ridho. Putrimu diambil orang untuk istri keduanya. Nah, Kemudian karena alasan ini itu saya takut nggak berbuat adil nanti. Saya kembalikan putri saudara. Lo kenapa? Oh, ini perceraian ini mustahab ini sunnah dan berpahala saya untuk menceraikan putri anda. Kehormatan putrimu sekarang sudah hilang. Fattahullah Al-Huruj masalah kehormatan masalah besar hmm. sampai syariat menjaga sedemikian rupa ada rajam ada qadhaf semua itu demi menjaga kehormatan orang agar tidak dipermainkan semacam ini Di sisi lain juga si perempuan Jangan mudah-mudah menerima lamaran orang yang kamu nggak kenal. Walinya juga, bapaknya si perempuan ini atau kakaknya. Kamu ketika melepas putri kamu ini ke siapa? Pelajari terlebih dahulu orang yang betul kamu tahu, tanggung jawab, takut kepada Allah, bakal menunaikan hak-hak dia dengan baik dan seterusnya. Tidak jadi kepermainan seperti ini. Barakallahu fi. Makanya disebutkan kalau orang itu punya takwa kepada Allah, kalaupun istrinya jelek, dia nggak akan mendolimi. Kalau istrinya baik, dia akan muamalah dan muasyarah bil ma'ruf. tentang BPJS sudah terlanjur gini, astagfirullah sudah terlanjur mau bilang apa. Bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan cara tobat yang ma'ruf untuk operasi istri. Apakah keluar dari hal tersebut tidak membayar lagi itu yang keharusannya syarat tobat kamu tinggalkan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan segera kamu tinggalkan. Nasihat untuk ikhwah yang masih menyaksikan TV Roja di rumahnya dalam keadaan dia taklim bersama asatidah alusunnah. Ittaqullah. Bertakwalah kamu terhadap agama kamu إن هذا العلم دين فليدر أحدكم ممن يأخذ دينه ilmumu ini agamamu maka perhatikan betul dari mana kamu mengambilnya mereka orang-orangnya Ali Hasan kamu telah dengar tadi seperti apa Ali Hasan itu guru mereka syekh mereka yang mereka agung-agungkan rujukan mereka dan masuk di TV Rojak pula kan tanya jawab yang ini yang itu dan terus berlanjut orang seperti ini kamu jadikan orang-orang kepercayaan kamu untuk kamu percaya pula bagi keluargamu anak istrimu mendengarkan ceramah-ceramahnya nah, coba coba akan masuk dalam kolbu mereka kamu yang bertanggung jawab di hadapan Allah memberi sarana itu kepada mereka. Alhamdulillah halus sunnah dan para asa tidak banyak. Ada situs, website, ada radio, ada ini. Alhamdulillah. Apa alasan kamu? Apa dalil kamu harus melihat rojak? ikhwah yang masih taklim sama MLM juga taklim bersama kita dengan pergantian. Allah Musta'an ada miskin serupa dengan itu dia tidak tahu dari mana dan kepada siapa mengambil agamanya dari orang-orang yang sudah dijarah oleh para ulama seperti Dzulqarnain yang ditahdir oleh para masyair, Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Bukhari. Bagaimana kamu percaya untuk bersama mereka dan orang-orang yang sejalan dengannya? Jangan-jangan ini termasuk sudah kena subhanya Ali Hasan. Karena Ali Hasan tadi termasuk subhadiah orang itu tidak boleh diuji pada anak buah dari tokoh-tokoh kesesatan. Kalau pentolannya iya kata Ali Hasan. Ini kan anak buahnya. Anak buahnya Sururi, anak buahnya Abdul Kornen, anak buahnya ini. Adapun ke mereka nggak boleh dijadikan bahan ujian ke orang apakah dia hispi atau enggak. Dan ini subhat Ali Hasan mungkin sudah masuk di kepala dia waliyadzubillah. Sehingga tetap saja ke mereka. Apakah dai-dai pengasih rojak mengetahui keberadaan Ali Hasan? Tanya penyemuanya dari pertanyaan subat-subatnya yang dilontarkan keluar dari manhaj salaf Gak kan tahu aman, tahu atau nggak tahu. Tapi sekelas mereka ya aneh kalau nggak tahu ada doktor ya, ada yang S2, banyak dari mereka nggak sedikit yang doktor, Firanda, bulan, bulan. Nah. Sementara bantahan para ulama terhadap Ali Hasan matruha terbuka mudah untuk dibaca, untuk didapati. Syekh Robi punya bantahan, Ramasyai menulis, membaca. Sangat disayangkan kalau mereka tidak baca sementara mereka katanya orang yang elit, orang-orang yang intelek. Nah, bagaimana tidak mereka kaji nasihat dan bantahan para ulama tersebut. Apa dalam subhat sururi habi ada kaidah dalam Al-Quran hadis yang dia kemukakan? Ya tentunya. Seperti tadi, ketika menuduh para sahabat itu dengan penakut, pecundang, dia bawa ayat. Fashal antafshala idhamat ta'ibadir minkum antafshala wala tanaza'u fatafshalu <clears throat> وتذهب tadhhab hukum udah bawah ayat dan pernyataan-pernyataan Naimah tadi Imam Malik tapi seperti tadi semua itu kebenaran yang mereka gunakan untuk mendukung kebatilannya Nah, benar Syekh Albani berbeda dengan para ulama kibar tentang perang teluk. Allah alam saya tidak tahu sikap Syekh Nasir al Bani seperti apa waktu itu. <clears throat> Ini jelas para ulama kita semua Syekh bin Bas waktu itu masih hidup Syekh Shalal Butaimi Hai Akbar Ulama jenab Daima Sepakat mereka membolehkan Dengan nusus yang ada dari dalil Syekh Rabi juga punya Tulisan Kutai Bahkan dari dalil yang membolehkan Eh, meminta bantuan kepada kufar dalam batasan-batasan yang ada dalam syariat. Hmm. Bolehkah menyewakan rumah kepada orang awam sehingga masuk ke dalam rumah kita itu hal-hal yang diharamkan seperti musik, TV dan yang lainnya. terkait saya menyewa boleh halal, nggak ada yang melarang dari para ulama. Adapun dia melakukan beberapa kemaksiatan di rumahnya, dia yang berdosa. Kamu yang pemilik rumah, mengontrakkan dan menyewakan. Tidak ada tanggungan. Sebatas transaksi kamu sebagai tempat tinggal digunakan bukan tempat maksiat. Artinya beda kalau misalnya kamu sewakan rumah ini untuk diskotik itu rumah tinggal suami istri tinggal di situ bersama anaknya misalnya gitu. ubah adapun kemudian dia lakukan beberapa kemaksiatan di luar tanggung jawab kamu Bagaimana solusi terlanjur membeli rumah dengan sistem kredit melalui bank? Allah alam ya apa solusinya? Kalau bisa kamu menghindar? Sementara kamu sudah terjerat harus menyelesaikan cicilan sekian. Allah alam. Kecuali kalau ada muhsinin bisa membantu memberi pinjaman lunak kamu tutup segera itu sisa yang kamu utang padanya di bank kemudian kamu bayar sisa itu kepada si ini, donatur orang baik yang bisa membantu Allah banyak-banyak doa dan istighfar kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh